الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد masih bab Salif wassalakun yang ke-33 bab qaulillah ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun wa qawlihi ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Satu hal lagi yang perlu ditambahkan terkait dengan bab ini. Mengapa sikap merasa aman dari makar Allah <clears throat> merasa aman dari makar Allah rencana-rencana Allah di balik kesenangan yang Allah berikan dan putus asa dari rahmat Allah dimasukkan dalam bab tauhid. Kita ingat bahwa tauhid itu terungkap dengan al isbat wan nafi. La ilaha illallah. al isbat wan nafi atau nafi wal isbat. Yang ini kalimat la ilaha illallah itu berarti menghilangkan, menafikan, meniadakan semua tandingan-tandingan bagi Allah dan mengisbatkan kesempurnaan hanya untuk Allah mutlak dari sisi manapun. Tidak ada kekurangannya dalam sedikit pun tidak ada kekurangannya. Baik itu dalam zatnya. Zatnya maha sempurna. Nama-namanya nama-nama yang paling indah, paling baik, paling sempurna. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang paling sempurna. Demikian pula perbuatan-perbuatannya. Perbuatan yang paling baik. Tidak ada kejelekan sedikit pun dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tergambar ini? Mereka yang merasa aman dari rencana Allah. Mereka yang merasa putus asa dari rahmat Allah. Itu ada halal kerusakan di dalam tauhidnya. Suudzon kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Karena di antara inti-inti tauhid itu adalah sikap ta'zim kepada Allah. Dan kita akan dapatkan nanti dalam akhir kitab ini beliau rahimahullah membuat satu bab dengan firman Allah wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka yang memutus asa dari rahmat Allah itu berarti tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka yang merasa aman dari makar Allah berarti tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya ragu mereka dengan Allah, dengan keperkasaan Allah, dengan kekuatan Allah. Padahal Allah sudah menyatakan لا yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang bisa membuat Allah lemah di langit dan di bumi. Ini kan makna tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak melainkan hanya Allah. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Merasa aman dari makar Allah. Apa pantas? Ini. Dan diingatkan dengan bab ini. Untuk tidak suudzon kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Yang berarti kita mengecam curiga atau ragu dengan keperkasaan Allah kita ragu dengan izzatullah, kita ragu dengan kudratullah, kita ragu dengan jabarutullah, kita ragu dengan malakutullah sultanullah. Ragu dengan azamahnya, keagungannya, kebesarannya. Ragu dengan kibriyau. Kuwatuh, kekuatannya. Merasa aman dengan makar Allah kemudian yang ke ayat kedua putus asa dari rahmat Allah, ragu dengan rahmat Allah, ragu dengan kelembutan Allah, ragu dengan kasih sayang Allah. Nah, Allah itu adalah Al-Barrur Rahim. Allah itu adalah Ghafurun Halim. Rahimul Wadud. Ini Allah kenalkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang lebih penyayang daripada Allah. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kisah yang sudah sering kita kita baca di sini. Kisah Umar bin Khattab melihat seorang tawanan wanita ketika Rasulullah membawa tawanan Seorang wanita mencari-cari bayinya dari tumpuk dari barisan tawanan. Ketika dia bertemu langsung di dekatnya disusukannya. Ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat, apa mungkin wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? La wallah ya Rasulullah. Tidak mungkin dia akan sampai hati untuk melempar anaknya ke dalam hati. Allahu arhamu bikum. Allahu arhamu bi ibadihi min. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu lallahu dengan lam taukid yang menunjukkan apa? Jawabul qasam. Betul-betul sungguh bahwa Allah itu betul-betul penyayang kepada hambanya daripada wanita itu terhadap anaknya. Falimada naknat. Oleh kairan itu kenapa kita naknat putus asa dari rahmat Allah. Wanuknit membuat orang membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Nah, kemarin sudah kita sebutkan dosa kita besar, Allah tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kan tauhid juga ini. Allahu Akbar, la akbar minallah. Iya kan? Tauhid ini kan? Tauhid. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar. La yu'jizuhu syai' sehebat apapun, sedahsyat apapun dosa kita, pembersihan dari Allah lebih kuat dan lebih hebat. Tinggal kita yang mau benar-benar mau tobat atau tidak. Benar-benar mau tobat atau atau tidak. Kalau betul-betul taubatan dengan taubatan nasuha, yukafirullahu ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Kalau betul-betul dia bertobat dengan dan nasuha, taubat yang tidak menyisakan lagi dosa. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan tersebut dan Allah masukkan ke dalam jannah yang mengalir sungai-sungai di bawah di bawahnya. Lantas kenapa kita berputus asa? Nah, seakan-akan Allah tidak akan menolong agamanya. Lalu kemudian berafiliasi, bergabung dengan orang-orang Yahudi dan musyrikin. ikhwat al kiradah wal khanazir. Pemikiran mereka, mereka diambil sebut semua kelompok-kelompok di dalam Islam itu ngambilnya dari al Yahud dan Nasara. Ikhwatal qiradah wal khanazir. Khawarijnya, ISISnya. Nah, mereka ambil dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Nah, buat mereka yang bikin makar dalam tubuh. Menghembuskan pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rusak apa tidak apa merasa aman dari makar Allah? Ragu dengan Allah. Nah, lanasfa'an bin bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. ألم يعلم Allah الله يرى alam alam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanatfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah istanad'u zabaniyah bukan hanya untuk Abu Jahal ayat ini bukan hanya untuk Abu Jahal Abu Jahal mereka yang bikin makar kerusuhan di dalam tubuh kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran sesatnya tunggu apa kamu kira Allah tidak melihat kamu? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla, kali kali tidak demikian. La illam yantahi kalau dia tidak berhenti lanat fa'anna bin nasiha. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ini intinya dia dimasukkan ke dalam bab bab tauhid. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah an-nafi wal isbat. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mulia, tidak ada yang perkasa selain Allah, tidak ada yang besar selain Allah, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Dari sisi mana kita mau merasa makar, aman dari makar Allah? Dari sisi mana kita mau putus asa dari rahmat Allah? Jangan bikin, jangan kita putus asa dan jangan buat orang lain putus asa. Baik, kita teruskan. Kemarin sudah kita baca keterangan dari beliau dua sebab orang itu putus asa dari rahmat Allah. Pertama, israf ala nafsi. Melampaui batas terhadap dirinya. Nah, dan berani melakukan perkara-perkara yang dosa dan diharamkan oleh Allah. Asani yang keduanya an yaqwa khawful abdi bima janat yadahu minal jara'id. Besar sekali berlebihan rasa takutnya kepada akibat perbuatan-perbuatannya dari kejahatan-kejahatan yang dia yang dia lakukan. Bersamaan dengan itu ya bu'afu ilmuhu bima lillahi min wasi'ir rahmah wal maghfirah. Ilmunya tentang apa yang dimiliki oleh Allah, luasnya rahmat Allah, maghfirah Allah lemah suudzon kepada Allah ini pangkalnya tidak kenal kepada Allah karena tidak beriman lemahnya imannya kepada Allah lemahnya makrifatnya kepada Allah sehingga membuat lemah pengetahuannya lupa lalai dia bahwa Allah itu maha maha pengasih maha luas rahmatnya bahkan dalam ayat kalau dia mau mengkaji nah bahwa rahmat Allah itu taglibu ghadabah mengalahkan murkanya tasbiqu ghadabah mengalahkan mendahului kemurkaannya ini rahmat Allah salah satu nama Allah adalah Rahmanur Rahim di antara nama Allah adalah Ar-Rauf di antara nama Allah adalah Al-Halim Al-Halim di kalangan manusia kalau halim itu orang yang disifatkan dengan halim itu dia membalasi kejelekan orang dengan kebaikan tidak terburu-buru membalas. Allah Subhanahu wa taala min babi aula. Maha sempurna sifat halim Allah. Lau yu'akhidun nas bima malu. Kalau Allah mau menghukum kita, menghukum manusia ini dengan apa yang, yang dilakukan oleh mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tidak akan Allah biarkan satupun kita di alam di alam ini dibersihkan oleh Allah sebagaimana Allah dulu membersihkan bumi ini di zaman Nabi Nuh. Wa rabbukal ghafuru rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Tapi Rabb memiliki rahmat nah, adalah Rabb pemilik rahmat, pemilik kasih sayang. Lebih penyayang Allah itu daripada seorang ibu kepada anaknya yang tidak mungkin dia lemparkan anaknya ke dalam hati. Allah lebih penyayang dari sang ibu kepada hambanya daripada ibu tersebut. Bahkan lebih sayang Allah kepada kita daripada orang tua kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada kita kepada diri kita. Sayang kita kepada diri kita, nafsu kita salah kita dalam menyayanginya. Kita bawa dia kepada yang nah, apa yang cocok dengan dia. Padahal itu bertentangan. padahal itu tidak. Nah, selayaknya itu dia, nah, dekati. Kemuliaan jiwa kata para ulama kita. Keagungannya, kehormatannya itu ada pada hal-hal yang dia dilarang darinya. Lupa dengan ini, lupa bahwa Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya. Ghafur, ghaffar. Wa yadunnu bijahlih lalu dia dengan kejahilannya mengira annallaha la yaghfir bahwa Allah wal annallaha la yaghfir lahu wa la yarhamuhu walau taba wa anaba dengan kejahilannya karena kuatnya rasa takut tadi lemahnya imannya merasa bahwa nggak mungkin Allah menerima taubatnya nggak mungkin walaupun dia nah sudah bertobat nggak mungkin Allah mengampuni dia merahmati dia walaupun dia sudah bertobat kan suudzon ini pada Allah ini halal dalam tauhidnya. Maka tidak pantas. Makanya inilah perlunya kita selantiasa nah, berulang-ulang kita mengasah menjaga tauhid. Tugas umur hidup kita. Ya, man akhir akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah. Berarti apa? Sepanjang hidup sampai mati kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Watadu'ufu iradatuhu fayai'asu min rahmah lemah keinginannya kemauannya sehingga putus asa untuk dapatkan rahmat Allah Wahada minal mahadiri dharrah an nashi'ah min da'fi ilmi al abdi bi nah, perkara-perkara bahaya yang merugikan ini muncul berasal dari kelemahan ilmu kita tentang Allah lemahnya makrifat kita. Kenapa? Malas kita membaca Al-Quran. Malas kita jauh kita dari majelis ilmu. Nah. Wa malahu minal hukuk. Lemahnya ilmu kita tentang hak-hak yang Allah miliki yang harus kita tunaikan wa min dha'fin nafsi wa ajziha wa mahanatiha juga karena kelemahan jiwa ketidakmampuannya dan kehinaannya, rendahnya seleranya. Kenapa? Dibiasakan dia dengan hal yang cocok dengan dia. Itu bukan sebuah kebaikan. Ibaratnya nafsu kita itu seperti anak kecil. Nah, kalau dituruti, nah, ya, terus anak kecil itu dikasih permen rusak giginya. Nafsu kita pun seperti itu dibiarkan dia dengan apa yang dia mau, hancur kita. Kita yang disibukkannya diri, dibuatnya lalai dari Allah. Apa? Disibukkan untuk ngurus dia. Setiap kali punya keinginan, nah, dia bawa untuk supaya kita memuaskan. Pengen tidur, tinggal tidur. Ngantuk. Lapar, makan Ya. Ini kan sesuatu yang kayaknya kan wajar nah, kalau orang lapar makan betul. Ya. Tapi dia harus dididik bahwa dia makan itu bukan karena semata-mata lapar tapi untuk lebih kuat dalam ibadah. Kalau arafa ada rabbahu, kalau dia kenal Rabbnya, walam yakhlud ilal kasal. Kalau dia kenal kepada Rabbnya, dia tidak akan cenderung kepada kemalasan. La'alima anna adna sa'yin yusiluhu ila rabbih. Dia akan tahu bahwa sekecil apapun usaha yang dia lakukan itu akan membawanya kepada Allah. Walaupun satu baris kalimat ataupun walaupun hanya sebaris senyum dia di hadapan saudaranya wa ila rahmatihi dan kepada rahmat Allah wa wa karamihi kedermawanan dan kepemurahan Allah inna Allah qaribun minal muhsinin wa ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun itu yang membawa kita dekat kepada Allah taat kepada Allah dan Rasul berbuat ihsan itu mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Tidak kita meremehkan akhirnya apa? Tidak meremehkan perkara-perkara baik sekecil apapun. Ini yang kita belajar, belajar tauhid untuk kita di nah, punya target yang agung yang tinggi. Punya himmah yang aliyah. mereka yang semakin sempurna tauhidnya semakin tinggi himmahnya, cita-citanya, Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah inna idza sa'altumullah al-jannah fas'aluha fas'alu al-firdaus al-a'la. Kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah firdaus al-a'la. Li'annaha wasful jannah wa a'laha wa taqfuha arsyur rahman au kama Paling luasnya surga, paling tingginya surga, atapnya langsung adalah arsy Allah Para sahabat bukan kita saja yang membayangkan itu kan tempatnya para nabi dan para rasul. Para sahabat bertanya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan keadaan seperti ini engkau nanti di dalam jannah bersama para anbiya di tempat yang tertinggi, aku gimana ya Rasulullah?" Almar'u ma'aman ahab. Keluar kalimat ini dari Rasulullah. Para sahabat luar biasa yafrahnya. Gembiranya. Farhan Betul-betul gembira kalimat ini muncul dari Rasulullah SAW. Nah, orang yang harisun alaih, alaikum ma'anit azizun alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Betul-betul antusias beliau keluar kalimat ini nggak ada yang lebih kami kami sukai dibandingkan kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah. Ana uhibbu Abu Bakar sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku tidak peduli seperti apa amalan itu kata Anas. Anas bin Malik nah, radhiyallahu anhu punya himmah yang alia, punya cita-cita yang tinggi. Kalau memang nah Firdaus al-A'la kenapa tidak? Kenapa sih? Kenapa tidak? Ini orang yang mukmin. Nah, kuat himmahnya, kuat tekadnya dan kuat kemauannya untuk bersegera kepada Allah. Baik yang kedua yang berikutnya di sini disebutkan oleh beliau walil amni min makrillah rasa aman dari makar Allah itu juga ada sababan muhlikan dua sebab yang menyebabkan nah dua hal yang menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam rasa aman terhadap rencana Allah ahaduhuma i'radul abdi anid din wa ghaflatuhu an ma'rifati rabbih wa ma lahu minal huquq hampir sama dengan yang di atas tadi tapi sisinya lain berpalingnya kita dari agama Allah dan ghaflah ingat ghaflah di sini bukan lupa lalai itu apa tarku syai amdan ini ghaflah dia sengaja tinggalkan tidak mau mengenal Robnya Bukan karena lupa. Kalau karena lupa, Allah maha pengampun. Doa orang yang beriman ketika mereka ber, ber, nah, berdoa pada Allah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au aqsa'na, Naam. Disebutkan dalam riwayat muslim. Allah mengabulkan. Nah. La tu'akhidna inna sina. Jangan engkau hukum kami ketika kami lupa. Tapi ghaflah bukan nisyan. Ghaflah terkus <clears throat> amdan. <clears throat> Mana diberikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia tidak mau mengenal Rabbnya. Wa ma lahu minal huquq dan hak-hak yang yang ada pada Allah yang harus dia tunaikan. Wa tahawunuhu bidzalik dan dia meremehkannya. فلا yazalu mu'ridan ghafilan muqassiran 'anil wajibat maka dia akan senantiasa berpaling, ghafil, lalai dan mukassir selalu kurang di dalam menunaikan hak Allah. Perkara-perkara yang wajib yang jadi tugasnya, sholatnya tidak sempurna, puasanya tidak sempurna, zakatnya tidak sempurna. Selalu semua, semua serba kurang. menhamikan fil muharramat terbenam dalam perkara-perkara yang haram hatta yadmahilla khaufullahi min qalbi sampai akhirnya rasa takut kepada Allah itu semakin mengecil dan naudzubillah hilang sama sekali wala yabqa fi qalbihi al imani syai'un hingga betul-betul tidak ada lagi iman di dalam hatinya لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي wal Karena iman itu kalaupun dia masih ada, itu akan membuat orang yang melakukan dosa itu takut kepada Allah terhadap hukuman-hukuman yang sifatnya duniawi akibat dosa yang dia lakukan apalagi yang ukhra ukhrawi. Nah. Ini sebab yang pertama. Apa solusinya? Kembali kita belajar agama. Kembali kita mudarasa. Ya, mudakarah. Nah, saling mengingatkan, saling menasehati. Minta tolong kepada Allah untuk betul-betul kita dijaga dari sifat ghaflah ini. Asbab tsani an yakuna al-'abdu 'abidan jahilan. Yang kedua sebabnya yang membuat orang itu merasa aman dari makar Allah, ahli ibadah tapi jahil semangatnya Masya Allah mengerjakan ibadah ketaatan-ketaatan. Sholat ini, sholat itu. Zikir ini, zikir itu. Subhanallah. Nah, semua dia kerjakan. Pertama, tidak ada dasarnya. Yang penting dia ibadah. Mu'jiban binasih. Atau kalaupun misalnya. Dia beramal atau beribadah dengan bekal yang dia miliki. Dengan ilmu dasar ada yang dia miliki tapi dia jahil tentang hal yang lain yang menjadi esensi ibadah tersebut rohnya keikhlasannya tawaduknya khaufnya kepada Allah mahabbah raja jahil dia tentang kekuasaan dan kebesaran Allah mukjiban binasti merasa bangga dengan dirinya merasa hebat maghruran bi'amalihi tertipu dia dengan amalannya merasa dia telah berbuat berkarya beramal fala yazalu bihi jahluhu hatta yudilla bi amalihi. Kejahilan itu terus menyertai dia, tidak pernah dia mau peduli, tidak pernah mau belajar dan tidak peduli bahwa dia tidak tidak tahu, tidak tidak punya ilmu. Jahlun murakkab. Sudah dia tahu dia jahil, jahil pula bahwa dia jahil. Gak tahu kalau dia jahil. jahil. Ini jahlun murakkab. Nah, hatta yudil sampai akhirnya yudil bi amalihi Yudil itu artinya dia mendikte, menuntut. Hmm, saya sudah berbuat seperti ini kok kena seperti ini lagi. Saya sudah beramal, sudah taat, sudah puasa, kok masih kena seperti ini lagi. Seringnya kenapa? Ya Allah, dosaku apa? Kalimat seperti ini kan muncul dari sebagian kaum muslimin. Nah, jadi seakan-akan gak pantas dia dapatkan seperti ini, padahal dia sudah beribadah. Mendikte Allah namanya. Nah, dia seakan-akan dengan amalan itu menuntut bahwa ya Allah mestinya aku dapatkan yang seperti ini, seperti ini. Pahala. Ini idlan. Wa yazulu al-khauf anhu hatta yazula al khawf anhu sampai akhirnya rasa takut itu betul hilang dari dalam hatinya. ويرى أن له عند الله مقامات العالية dan menganggap menganggap bahwa dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah dengan ibadah ibadah tadi ini idlal itu tadi ini idlal itu tadi yudil itu tadi fayasiru aminan min makrallah min makrillah akhirnya dia merasa aman dari rencana Allah bahkan terbalik penilaiannya Ketika dia merasa dalam rekanan seperti ini melihat Allah berikan kepada dia kesenangan-kesenangan dunia, nggak sadar kalau di balik itu ada rencana Allah. Mutakilan ala nafsi ala nafsi hidup dhaifah al mahinah. Dia bersandar kepada jiwanya yang lemah dan hina. Waman wa min huna nah, dari sini sebab dia menyebabnya apa? Pangkal, yuhdal wa yuhal bainahu wa baina taufiq. Dia, dia dilepaskan oleh Allah dan dihalangi di dinding antara dia dan taufik. Dia berbuat bukan dengan bimbingan dari Allah, tapi dari perkiraannya sendiri. Id huwa alladhi jana ala nafsi. Kenapa dia terhalang dari taufik? Kenapa dia dilepaskan oleh Allah? Karena dia sendiri yang melakukan itu untuk diri untuk dirinya. Dia memetiknya untuk diri untuk dirinya. Ini dua sebab yang sama-sama ternyata nah, pangkalnya itu adalah tadi suudzon kepada Allah. Ada halal di dalam tauhid tauhidnya. Karena mestinya kalau dia mempunyai tauhid, dia punya mengisbatkan hal-hal yang maha sempurna bagi Allah dan menghilangkan hal-hal yang tidak layak bagi bagi Allah. Fabihad tafsil tu'raf munafatu hadhil umur lit tauhid. Nah, dengan rincian-rincian ini bisa dikenal, bisa diketahui dari sisi mana bab ini, ya perkara ini aman merasa aman dari makar Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu merusak merusak tauhid. Nah. Qala Syekhul Islam fihi masail. Al-ula tafsir ayatil A'raf afa aminu Allah ini sudah kita lewat. Kemudian juga ayat Al-Hijr wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun al Asalita Shiddatul wa'id fi man amina makrallah. Besarnya ancaman Allah terhadap orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Yes. Ya, orang-orang dikatakan orang yang merugi Kemudian dimasukkan sebagai dalam kelompok dosa-dosa besar ahlu ma'afi. Al-amnu min makrillah. Bahkan termasuk di antara deretan akbarul kabair. Ar-rabi'ah syiddatul wa'id Min Al qunut. kerasnya ancaman buat sifat nah, qunut, putus asa dari rahmat Allah dan pertolongan Allah. Maka orang yang bertauhid tidak layak punya Dua sifat ini merasa aman dari makan Allah. Kesenangan semua yang kesenangan kenikmatan yang dia rasakan itu seolah-olah wah karena kemuliaan Allah. Kemudian Allah berikan pada dia karena cintanya Allah belum tentu. Kemudian kesengsaraan yang dia alami, kepedihan, kepahitan itu karena Allah marah Allah, nah karena Allah menghinakan dia belum tentu. Nah, itu semua adalah ujian dari Allah. Da'arallahu aradallahu bi 'abdin khairan ajjala lahul uqubah. Atau dalam ini hadis yang lain Rasulullah mengingatkan pula, nah idza habba ya, Nah, Allah menyebut apa? Kalau Allah mencintai seorang hamba, jika Allah abdan yusib minhu atau man arada Allah man idza Allah bi 'abdin khairan yusib minhu. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah berikan cobaan kepada kepadanya. Nah, mungkin eh, artinya di sisi lain juga kita ingat dosa-dosa yang kita lakukan itu mungkin tidak tertebus dengan amalan soleh yang kita lakukan. Akhirnya apa? Datang musibah itu untuk memberikan Nah, sebagai kir buat kita. Kalau kita syukuri dan kita bersabar kepada Allah, itu jadi nikmat. Itu jadi nikmat betul-betul jadi pembersih. Kalau tidak sabar, maka itu betul jadi azab. Nah, tambah tambah jatuh imannya. Nah, itu yang kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Baik, kita masuk ke bab yang berikutnya. Kita baca matanya dulu. Rabi wa salatun yang ke-34 minal iman billahi as-sabru ala qadarillah. <clears throat> Termasuk beriman kepada Allah adalah bersabar menerima takdir takdir Allah dan beriman kepada takdir Allah itu berat konsekuensi dari beriman kepada Allah. Ya, Beriman kepada takdir Allah adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang itu beriman kepada takdir kalau dia tidak beriman kepada Allah. Tidak akan mungkin. Karena takdir itu adalah min af'alillah. Perbuatan-perbuatan Allah. minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk beriman kepada Allah adalah sabar menerima takdir takdir Allah. Beriman kepada Allah kan beriman kepada wujudullah. Nah, jadi mungkin jadi mungkin antum yang mungkin masih ingat apa polemik yang di apa namanya ini ditanggapi oleh sebagian ulama. Kenapa Syekh Muhammad bin Salih Al-Samin membagi artinya memasukkan yani, apa dalam beriman kepada Allah itu empat kalau dikatakan kita sering anak mungkin membahasnya membahasakan sebagai rukun iman kepada Allah beriman kepada wujudullah beriman kepada rububiyah Allah beriman kepada uluhi asma wa sifat dan beriman kepada uluhi Allah tidak akan beriman kepada Allah kecuali beriman dengan keempat-empatnya tidak mungkin orang itu bisa beriman kepada Allah kalau dia tidak percaya Allah itu ada. Huh? Tidak mungkin dia beriman kepada Allah kalau dia tidak percaya Allah itu pencipta segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu. Yang mengatur segala sesuatu. Memberi rezeki segala-gala yang ada di alam ini. Memeliharanya. Rububiyah Allah. Tidak akan beriman dia kepada Allah kalau dia tidak beriman. Bahwa Allah adalah Rabbul Alamin pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta. Tidak mungkin dia beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Gak percaya kalau Allah itu adalah namanya Halim. Sampai akhirnya apa? Putus asa dari rahmat Allah. Gak percaya kalau Allah itu punya nama Al-Qawiyul Matin. Sehingga apa? Merasa aman dari makan Allah. Nah, dan beriman kepada uluhiyah Allah. Ini empat rukun beriman kepada Allah. Beriman kepada takdir Allah itu beriman kepada rububiyah Allah dan beriman kepada uluhiyah Allah. Semuanya beriman kepada Allah. Nah, terkait dengan tauhid, tauhid kan menafikan segala yang tidak layak bagi Allah dan mengisbatkan yang kesempurnaan bagi bagi Allah. Kalau tidak sabar kepada takdir Allah, dapat musibah, dapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jengkel, marah, cari kambing hitam. Nah, berarti kan dia tidak ridho, tidak menerima takdir Allah tersebut. Padahal yang berbuat, yang mengatur semua itu adalah Allah. Bagaimana mungkin dia bukan bertauhid seperti itu? Ya. Nah, apalagi diterangkan oleh beliau di sini wa qaulillahi ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah bahwa Allah yang mengatur seluruhnya musibah dalam awal, awal kalimat ayat ini bukan semua musibah, semua kejadian yang ada di alam ini adalah perbuatan Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya. Qala al-qamah huwa rajul dia adalah orang yang tusibuhul musibah. Ditimpa musibah. Faya'lamu annaha minan, min indillah. Dan dia tahu itu semua dari Allah. Fayarda wa yusallim. Dia riba, menerima. Dan dia tunduk. Dia terima musibah tersebut. Dan dia tunduk. Yardana Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaskur. Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaskur. Kenapa yaskur Bersyukur dia kepada Allah. Berarti Allah punya perhatian kepada dia. Dan menjadikan banyak hal disebutkan oleh Ananda. hafal. Tapi disebutkan dinukil dari Abdul Nam, Umar bin Khattab. Empat hal. Kemudian dari seorang tabi'in juga empat hal. Kenapa? Mereka bersyukur memuji Allah dengan musibah yang mereka alamin. Yang salah satunya bersyukur dia bahwa nah musibah itu masih lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang lain, ada yang lebih besar. Atau mungkin juga tidak sebanding dengan dosa atau kesalahan yang dia dia lakukan. Nah. <clears throat> Qala di situ minal amni minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Menahan jiwa, menahan diri terhadap akhir takdir Allah. Artinya dia betul-betul nah sabar dengan segenap bentuk kesabaran. Sabar di atas taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah dan sabar dalam menerima cobaan Allah takdir yang tidak menyenangkan dia termasuk beriman karena dia tahu itu adalah semua dari Allah. Atau walaupun itu adalah musibah itu berupa, nah kadang-kadang kita bayangan kita musibah itu yang jelek-jelek, ya memang seringnya seperti itu. Tapi apa yang pun yang menimpa kita, kebaikan-kebaikan itu itu juga dari Allah itu bukan nah terkait dengan bab sebelumnya. Hati-hati kita dengan rencana Allah. Kalau kita kemudian dapatkan kesenangan tersebut mengira bahwa itu adalah dari diri kita, merasa kita begitu hebatnya mendapatkan yang seperti ini lupa kepada Allah kepada Allah. Nah. Qala rahimahullah wa fi sahih Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnatan fil nasi huma bihim kufrun Dua perkara yang ada di tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah manusia yang merupakan kekufuran. Kekufuran di sini lam yukhrij minal millah. Tidak mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. At-ta'nu fil nasab. Mengincela nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi, manggil-manggil, menyebut-nyebut mas mayat, ya fulan, ya fulan. Nah, gitu ya merataplah pokoknya ya, meraung memukul-mukul sampai pada tingkatan mungkin memukul-mukul dadanya menarik-narik rambutnya merobek-robek bajunya menampar-nampar pipinya yang seperti ini karena tidak riba dengan kemalangan tersebut musibah terse tersebut nah, anakmu masih banyak kenapa ini masih belum ini kenapa ditinggal nah, aku ditinggalkan nah Nah. Qala walahuma an ibn ibn Mas'ud marfu'an. Disandarkan kepada Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, "Laisa minna man al hudud wa al juyub wa da'a al jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami. Kata Rasulullah SAW, orang yang menampar-nampar pipinya ketika kemalangan, ketika kesedihan, wasyakal juyub ini juyub, ya tempat masuknya kepala di baju. Dia robek, Wada'a bid'awal jahiliyah dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, slogan-slogan jahiliyah. Banyak hal. hati nah, hati-hati. Fanatisme golongan, kesukuan, kelompok. Atau walaupun itu laun, yakni kalimat-kalimat yang di dalam Al-Qur'an. Rasulullah marah ketika ada salah sebagian sahabat, "Ya lal muhajirin, yang satu mengatakan Yalal Ansar. Dua-duanya nama yang mulia disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Abida'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Hmm, itu adalah perkara jahiliyah. Tidak ada. Nah. Ya. Artinya harus dibedakan, dipisahkan. Walaupun memang Allah utamakan muhajirin dari ansar. Tapi bukan untuk kemudian berkotak-kotak. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا kalau Allah menghendaki kebaikan pada hambanya Allah segerakan hukuman untuk dia di dunia banyak hal nah, kalau kita mau menimbang itu dengan mengukur diri kita dalam artian suudzon kepada diri kita dan kita husnudzon kepada Allah kita akan lapang. Musibah yang kita terima, penderitaan, nah, kita kembalikan. Ini mungkin karena dosa yang kita lakukan. Bersandar dia kepada kepada Allah. Nah, tidak membuatnya putus asa. Wa idza bi 'abdihi syarra ketika Allah jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya amsaka anhu bidzanbih hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah Allah tahan dari dia dengan dosanya. Artinya hukuman itu tidak ditimpakan. Banyak dosanya, banyak maksiatnya. Tapi Masya Allah tenangnya orang ini. Nah, raha. Nah, rezekinya tambah. Badannya tambah sehat. Hartanya tambah banyak. Kedudukannya tambah kuat. Naik, naik, naik, naik terus prestasinya Sampai akhirnya Allah sempurnakan balasan untuk dia dengan dosa-dosa tersebut pada hari kiamat. Nah ini diingatkan oleh Allah kemarin dalam ayat-ayat kemarin. Ya, falam mana tuma dzukkiru bih fatahna alaihim abwab kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa, putus asa untuk bisa selamat. Nah, jadi kita ya ini artinya ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini cobaan-cobaan sempit mungkin kesulitan-kesulitan jangan kita cari kambing hitam kecuali kembali kepada ke diri, diri sendiri ya ya Allah dosa apa yang aku belum taubat kepadamu apa salahku dan dosaku yang belum engkau ampunkan bukan jangan apa dosaku apa salahku kamu manusia atau bukan kamu bani Adam atau bukan kalau Bani Adam khata'un. Nah. Kalau Bani Adam pasti khata'un. Tinggal ya. dosa yang mana ya Allah yang engkau belum ampunkan. Tobat kepada Allah. Bukan tanya salahku apa. Ya. Tanyakan kepada Allah. Mana ya Allah dosa yang belum engkau ampunkan. Nah. Ya, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Hal-hal yang mungkin kalau kita jadikan acuan itu adalah Al-Quran dan Sunnah, kita melihatnya kepada diri kita. Banyak hal yang kita mungkin kita kita dapatkan dari diri kita hal-hal yang halal, yang janggal, yang kurang. nah, nah ketika kita mendapatkan musibah seringan apapun segera kita istighfar. Mungkin itu, mungkin ini. Nah, ya, tapi yang jelas kita adalah makhluk manusia yang selalu dan sering banyak salahnya. Ya. Syukat mubalaghah disebutkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Bukan khati'un. Khata' fa'al. Ini syukat mubalaghah menunjukkan sering dan banyak. Nah, dan itu manusiawi. Berarti apa? Manusiawi. Manusia itu punya salah, manusiawi. Nah, tapi yang jelek adalah kalau salah itu berlarut lah, larut. Dikasih tahu nggak mau tahu. Ini yang jelek. Nah, tapi kalau dia pandai, cerdas, dia tahu salah, dia akan memperbaiki di diri. Banyak hal. Nah, kelakuan mungkin itu sikap kita merendahkan orang lain di belakang dia atau di depan dia sama saja ingat Rasulullah menjadikan mengatakan nah misalnya merendahkan orang lain menganggap orang lain tidak punya apa namanya tidak Hasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup orang itu dikatakan jahat merendahkan orang lain. Nah, yang seperti ini ya, kalau kita memang ingin membina sesama hati menjadi bagian dari saudara kita memperbaikan orang lain, sifat ini harus dibuang jauh-jauh. Merendahkan orang lain. Tidak layak untuk jadi murabbi atau murabbiah punya sifat merendahkan orang. Atau merendahkan orang murid. murid. Walaupun muridnya tidak bisa apa-apa. Jahil, bodoh mungkin. Dari keluarga yang mungkin tidak terpelajar. Tidak boleh. Orang ini jahat yang seperti ini untuk jadi seorang murabbi atau murabbiah. Tidak boleh seperti ini. Kalau dia tidak perbaiki diri, tidak layak untuk jadi murabbi. Merendahkan orang lain, ya, menghina orang lain. Nah, entah penampilannya, entah kapasitas ilmunya, entah akhlaknya, tidak boleh. Sampai Ibnu Mas'ud disebutkan, aku khawatir kalau aku menghina, merendahkan seekor anjing, aku dirubah oleh Allah menjadi seekor anjing. Nukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala dalam bab-bab faedah yang pertama kali disebutkan ini tentang ikhlas. Khawatir aku. Kalau aku merendahkan seekor anjing, aku dijadi dirubah oleh Allah jadi anjing. Bagaimana dengan merendahkan manusia yang sekecil itu saja sudah menghalangi kita untuk masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Batarul haqq ghamdun nas. Besar. banyak hal mungkin kan hal-hal yang mungkin kita dapatkan ya entah kita di apa namanya diperlakukan yang lain mungkin itu sebab atau musibah yang mungkin itu kita lakukan karena dosa apa kita rasakan kita terima karena dosa yang kita kita lakukan nah, hal, hal yang seperti ini kan kita kadang-kadang nggak sadar ya, karena kurangnya atau seringnya kita yang terlihat oleh kita gitu yang kita nilai dalam hati kita sendiri nah, luput Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu berseiring dengan besarnya ujian. Nah, nah kalau kita logikakan dengan keadaan kita nah ya ujian-ujian misalnya ya, tingkat kesulitan-kesulitan dalam pelajaran itu kan juga berpunya bobot ya. Nah, seperti itu apalagi dalam urusan akhirat. Kenapa jihad fisabilillah itu fi, adalah gurwatu sanamil Islam? Karena besar balaknya di situ. Sampai-sampai kafa bi barqis tuyufi apa? Nah, fitnah. Kafa bi barqis tuyufi fitnah. Sehingga apa? Mujahid-mujahid itu tidak dapatkan pertanyaan lagi di dalam di dalam kuburnya. Kenapa? Kafa bi barqis tuyufi Nah, fitnatan. Cukup kilatan pedang di depan dia itu sudah menjadi fitnah. Sehingga dia dikubur tidak lagi tanya, ditanya. Qala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum Allah uji mereka Dan ujian itu juga bukan hanya tanda Allah mencintai, tapi juga hati-hati buat orang yang punya penyakit dalam hatinya. Allah sudah nyatakan, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan biarkan orang-orang beriman itu sebagaimana kamu ke dalam di atasnya sekarang ini. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sampai Allah bersihkan, pisahkan yang kotor-kotor dari yang baik-baik seleksi masih berjalan, saringan masih berjalan bahkan naudzubillah sekarang ini saringan semakin ketat, semakin kecil. Lubang-lubang saringan itu semakin halus. Nah, semakin semakin halus. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut dia dapatkan ridha Allah. Waman sakhita falahus sukhtu. Siapa yang marah tidak senang, maka dia pun dapatkan kemarahan dari Allah. Hasan Al-Tirmizi. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmizi. Nah, setiap orang yang beriman itu adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah uji mereka. Apa nam? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Nah, itu juga selek, seleksi juga. Betul-betul jujur tidak kita dengan keimanan kita. Nah, atau kita main-main dengan ucapan iman tersebut. Cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Nasallallahu alaihi wal Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada yang diridhai oleh Allah dan dicintainya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu